أُمِرُوا إِلَّا umiru illa مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah seraya memurnikan seluruh ketundukan kepadanya. Ikhlasun niat, pemurnian niat merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah atau amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saking pentingnya niat, Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu niat wa innamal likulli imri'in ma nawa.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 Barang siapa hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijrah dia kepada Allah dan Rasulnya. Berarti barang siapa hijrahnya sulut karena Allah dan untuk membela agama Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menerima hijrahnya sebagai bentuk ibadah yang murni tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Waman kana hijratuhu li lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Dan barang siapa hijrahnya itu untuk meraih dunia, untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan kemudahan kehidupan, untuk mendapatkan fasilitas atau pekerjaan atau kelapangan dunia, atau untuk mendapatkan perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrah dia itu sesuai dengan apa yang dia tuju. Artinya, karena dia niat hijrahnya yang merupakan ibadah bukan karena Allah, tapi untuk tujuan dunia, maka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang hijrahnya untuk Allah dan untuk membela agama Rasulnya. Jadi niat, meluruskan niat itu adalah suatu keharusan, syarat diterimanya ibadah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berjihad tujuannya hanya untuk mendapatkan ghanimah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tapi barang siapa berjihad untuk mendapatkan ridho Allah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan seandainya mendapatkan dua lima pun itu menjadi sabar, mengikuti tanpa menjadi tujuan. Begitu juga orang ketika hijrah. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang hijrah, "Wa may wa may fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kasira wa dan barang siapa keluar hijrah kepada Allah, maka apa? Dia akan mendapatkan Eh, bumi yang lapang dan kelapangan itu kehidupan. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal seperti itu, tapi itu bu, tidak boleh dijadikan sebagai tujuan ketika orang hijrah ke Darul Islam atau ke Darul Khilafah. Tapi tujuan utama dari para hijrah itu adalah untuk menyelamatkan din dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika orang dalam ibadah apapun tujuannya hanya untuk dunia, dalam hijrahnya dalam jihadnya, dalam mencari ilmu, tujuannya adalah untuk dunia, maka dia tidak mendapatkan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya uh, Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana azna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraftuhu wa syirkahu. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan amalan yang di dalamnya dia menyertakan yang lain bersamaku, maka aku tinggalkan dia dan apa yang dia serikatkan. Artinya ketika orang beribadah, tujuannya tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala tapi menyertakan tujuan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya dan memerintahkan orang tersebut untuk mencari pahala balasan dari pihak yang mana dia e, untuk hal itu bertujuan ketika beribadah. Ketika orang e, mencari ilmu atau ketika orang berjihad di jalan Allah, bisa jadi hal itu mengokohkan walaupun dia niatnya tidak ikhlas, tidak ikhlas tidak karena Allah Subhanahu wa taala, bisa saja hal tersebut manfaat bagi kaum muslimin. Banyak sekali orang sekarang mereka dari kalangan ulama salafin, para ulama penguasa, atau bahkan para tawud, mereka ikut andil di dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka mencetak mushaf, mereka mencetak buku-buku yang kaitan dengan akidah atau fikih atau dengan ajaran Islam yang lainnya. Dan hal itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Bahkan ada orang-orang yang masuk Islam setelah membaca eh, terjemahan mushaf yang mereka terbitkan. Akan tapi ketika mereka tidak karena Allah ketika mencetaknya, ketika menyebarkannya, atau ketika orang menuntut ilmu untuk disampaikan kepada umat, dia tidak karena Allah, tapi supaya mendapatkan kepentingan dunia, jabatan atau pujian, itu bisa jadi manfaat bagi manusia. Akan tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Begitu juga ketika orang berjihad bukan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dunia, bisa jadi itu manfaat bagi kaum muslimin tapi tidak mendapatkan pahala bagi dia diri bagi diri dia sendiri sebagaimana sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam Inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir wa bi aqwamin la khalaqalahum Sungguhnya Allah benar-benar akan mengokohkan din ini dengan orang yang fajir. Fajir ini mencakup fajir kafir dan fajir orang muslim yang fasik. berarti arti di sini bisa jadi orang tersebut kafir, orang murtad, kalau penguasa murtad, tapi mereka ikut dalam mengokohkan din ini. Dalam mengokohkan din ini, makanya kita tahu Abu Talib kafir, musyrik, tapi ikut serta dalam mengokohkan din ini dengan melindungi Rasulullah SAW. Alaihi melindungi dakwah Rasulullah SAW, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Para togut sama sekarang, para togut Saudi, mereka mencetak mushaf, mereka membuat universitas-universitas memberikan eh, pelajaran-pelajaran uh, bagi kaum muslimin untuk urusan dunia. Tapi karena mereka kafir, memang tindakan mereka itu ikut dalam ta'yid ad-din, mengokokkan din ini. Sehingga banyak orang-orang yang menerima ilmu dari apa yang mereka cetak atau mereka siapkan akan tetapi mereka tidak mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka bukan karena Allah ketika membuat universitas tersebut atau mencetak mushaf tersebut atau mencetak buku-buku agama tersebut. Tapi tujuannya untuk dianggap sebagai orang Islam atau supaya mendapatkan simpati masyarakat atau supaya menghindari celaan kaum muslimin. Dia mereka adalah orang-orang fajir, orang pujar, tapi ikut dalam mengokohkan din ini. Ini adalah hal yang nyata. Jadi tidak boleh orang mengatakan dia kan ikut mengokohkan mengokohkan din ini. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang kafir atau orang bejat? Tadi kata Rasulullah, Inna Allah la yu'ayyidu hadzal din fajir wa bi aqwamin Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengokohkan diri ini dengan orang fajir dan dengan orang-orang yang tidak memiliki sedikit pun bagian bagi mereka di sisi Allah. Orang yang tidak memiliki sedikit pun bagian adalah orang kafir. Karena orang muslim, bagaimanapun buruknya dia, dia memiliki bagian di dalam diri ini. Tapi orang kafir tidak memiliki sedikit pun bagian di dalam diri ini. Nah, tapi di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa jin ini akan ikut dikokokkan oleh orang-orang fajir, orang-orang fasik, dan juga oleh orang-orang kafir atau orang-orang murtad. Mereka tidak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika orang berjihad tujuannya bukan karena Allah, tapi supaya dikatakan sebagai pemberani atau karena fanatisme kesukuan bukan karena Allah karena orang yang berperang di jalan Allah adalah man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah barang siapa berperang supaya kalimat Allah lah yang tertinggi maka dialah orang yang berperang di jalan Allah ketika Rasulullah ditanya oleh seorang pria ar-rajul yuqatilu li zikri wa rajul yuqatilu li yura makanuhu warajul yuqatilu hamiyatan fa ayyun Orang berperang supaya terkenal. Supaya dikatakan mujahid, muqatil atau sematan-sematan yang lainnya atau orang berperang liyura makanu supaya dikenal kedudukannya, posisinya. Atau orang berperang karena hamiyah, karena fanatisme golongan, kesukuan, karena sukunya yang diserang dia berperang atas dasar kesukuan. Maka siapa yang berperang di jalan Allah yang mendapatkan pahala? Orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillah. Orang siapa? Berperang supaya kalimat Allah lah yang tertinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Dan dia orang yang akan mendapatkan balasan bagi orang-orang yang ber, eh, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang tadi yang berperang karena hamiyatan atau karena lizikri supaya dikenal atau liyura makanu atau supaya dikenal posisinya, dia mengokohkan dalam din ini. Kita melihat dalam eh, perjuangan-perjuangan mengusir Uni Soviet umpamanya. Banyak kelompok-kelompok yang mana mereka tergolong hal ini dan masih mereka ada di antara mereka orang suburiyun, ada di musafiyun, ikut mengosokkan din ini, mengusir orang-orang kafir asli. Akan tapi tidak memiliki bagian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena tidak memurnikan ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan tindakan dia, din ini menjadi kokoh, kaum muslimin menjadi aman dari gangguan orang-orang kafir asli dan din ini juga ikut menyebar akan tetapi karena ketidak ada ketulusan dari diri dia baik ketulusan tauhid atau ketulusan ketika beramal maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan kepada orang tersebut. Ini artinya bahwa ikhlas dunia merupakan hal terpenting di dalam ibadah, di dalam beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu alaihi Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd hadirin Jama'a jumlah rahimakumullah Ketika orang beramal tujuannya untuk dunia, tujuannya untuk dunia, bisa jadi dunia yang dia harapkan itu dia mendapatkan. Bisa jadi. Akan tapi bisa jadi juga apa yang dia harapkan dari dunia tersebut dia tidak mendapatkannya. Jadi ketika orang menginginkan dunia, dunia bisa tercapai dan bisa jadi jadi tidak. Jadi kalau seandainya dia tujuannya dunia, terus dunianya tidak tercapai, maka dia rugi di dunia dan di akhirat. Akan tapi ketika orang tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu keriduan Allah Subhanahu wa taala walaupun dunia tidak dia dapatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, terus di kematian menjemputnya di tengah jalan, maka pahalanya sudah tetap di sisi Allah. Jadi orang ketika tujuannya karena Allah, dia ketika hijrah tujuannya karena Allah berjihad tujuannya karena Allah, terus dia belum sampai ke tempat tujuan, maka pahalanya dicatat insya Allah. Dia berstatus sebagai orang muhajir. Walaupun dunia tidak dia dapatkan karena bukan tujuan dia, tapi dia mendapatkan apa yang dia jadikan sebagai tujuan itu di Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tujuannya dunia ketika hijrah atau ketika amal yang lainnya maka bagaimana kalau seandainya dia tidak mendapatkan dunia, mati di tengah jalan sebelum mencapai dunia yang dia inginkan. Akhirnya apa? Ridho Allah tidak dia dapatkan dan dunia pun tidak dia dapatkan. Akhirnya apa? Khasirat dunia wal akhirat. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu kita uh, untuk apa keselamatan jadi kita, untuk keutuhan amalan kita, maka kita harus senantiasa tajdid aniyah memperbaharui niat kita. Kadang seorang ketika di awal perjalanan baik belajar atau umpamanya ibadah-ibadah yang lain atau hijrah atau berjihad, mungkin di awalnya ada tujuan tujuannya dunia. Tapi dengan belajar akhirnya memahami bahwa hal itu tidak benar sehingga memperbaharui niatnya sehingga meluruskan karena Allah Subhanahu wa taala ini ya memperbaharunya itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita dalam rangka menyelamatkan diri kita dan amalan-amalan kita supaya tidak lenyap begitu saja tanpa ada e, bekasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات Allahumma izzal Islam wal muslimin Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal murtaddin wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin Allahumma ansur man wa khudul man khadal al-muslimin Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi dawlatil Islam Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi dawlatil Islam اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وخلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة